bimbingan serta akhlak yang mulia, suri teladan yang baik dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya, untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya, mencintainya, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat manusia akhlak yang baik sebagaimana Beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan rendah akhlaknya, moralnya, rusak akidahnya. Maka merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia. Begitu juga eh, di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iqamatul hujjah ala ibadillah menegakkan hujjah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala agar nanti hadirin sekalian di hari kiamat tidak ada manusia yang kemudian mencari alasan-alasan belum dikirim nabi, belum dikirim rasul, belum mendapatkan informasi tentang agama Islam, belum pernah belajar, belum pernah ini, belum pernah mendengar, tidak ada alasan seperti itu. Jika nanti ada orang yang celaka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, fala yalumu illa nafsa jangan mencelah kecuali dirinya sendiri. Allah sudah mengutus banyak para nabi, para rasul. Ada 124 ribu nabi, ada 313 rasul. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Risalahnya sempurna, agama disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah diutus nabi jadi kalau Allah nanti menyiksa, mengazab hambanya karena keadilannya, hadirin nah, sekalian, karena manusia teledor tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencela kecuali dirinya. Karena Nabi diutus sebagai mubasyirina wa mundirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia sadar hadirin sekalian bahwa kehidupan kehidupan di dunia ini tidak lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dengan tujuan yang mulia ini, ibadah kepada Allah. Jangan sampai dilalaikan dengan dunia, dengan main-main ya sehingga kemudian digoda oleh setan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sirah nabawiyah hadirin sekalian adalah uh, suatu pelajaran yang baik ya kisah yang paling utama karena kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang tercinta dan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap langkah Nabi, dalam setiap ucapan Nabi mengandung pelajaran. Karena Nabi langsung mendapatkan pendidikan dari malaikat Jibril. Ya, kemudian juga kurikulumnya Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengatakan tentang sesuatu kecuali memang wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya syarat dengan optimisme. Ya, tidak ada pesimisme. Semakin hari ya berganti hari yang dialami oleh Nabi keadaan beliau semakin baik, bukan bertambah bertambah buruk. Semakin hari demi hari beliau mengalami kebaikan demi kebaikan karena beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya, justru terlihat hadirin sekalian kesabarannya, hikmahnya, bagaimana cara berdakwah, ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kali ini kita akan melewati beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kemudian kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Ya, apa itu? Yang pertama adalah hijrahnya Nabi ke Taif. Hijrahnya Nabi ke Taif. Taif adalah kota lain selain kota Mekah, tapi yang paling dekat dengan kota Mekah. Ini sekitar 90 km atau 100 km dari kota Mekah. E, bentuk daerahnya pegunungan ya dan juga hawanya sangat dingin sekali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin sekalian sudah ditolak dakwahnya oleh penduduk Mekah, maka Nabi mencoba untuk mencari uh, lahan baru untuk dakwah. Ya, uh, beberapa tempat yang didatangi Saqif Barangkali orang-orang sakif menerima Islam. Maka Nabi keluar dari kota Mekah berjalan kaki bersama eh, sahabatnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang Quraisy. Ya, berjalan kaki sekitar 100 km. Anda bisa bayangkan uh, yang dilalui oleh Nabi perbukitan, gunung, hadirin sekalian, sampai ke Taif dengan jalan kaki. Ya, ini menunjukkan kuatnya Nabi, sabarnya Nabi ya dalam berdakwah yang dituju adalah kaum Saqif. Ya, Nabi menemui tokoh-tokoh Saqif di sana. Ternyata hadirin sekalian, Nabi mengalami suatu penolakan dan perkataan-perkataan yang buruk ya dari tokoh-tokoh Taif tidak ada yang menerima dakwah Nabi. Ya, satu di antara mereka mengatakan ya Muhammad, apakah enggak ada orang lain selain kamu Allah mengutus Nabi dan Rasul? Bayangkan, hadirin sekalian. Apakah enggak ada orang selain kamu? Ya. Allah mengutus rasulnya, nabinya kok kamu? Nabi sabar mendengar ucapan ini, hadirin sekalian. Ada juga yang mengatakannya Muhammad kalau kamu berdusta, maka aku akan tidak akan mendengar lagi ujianmu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan mulai hari ini ya Muhammad aku tidak menerima lagi apa yang kamu ucapkan. Ya, aku tidak akan menyentuh kiswah Ka'bah lagi. Ya, kalau kamu membawa ajaran baru ini. Ini ucapan-ucapan orang Taif. Pada puncaknya hadirin sekalian, mereka melempari Nabi dengan batu-batu menyuruh anak-anak muda, anak-anak kecil untuk melempari Nabi sehingga Nabi lari keluar dari Taif. Ya, kemudian begitu juga Zaid bin Harisa kepalanya bocor, kakinya Nabi berdarah-darah. Nabi nggak tahu harus kemana hadirin sekalian. Nah di tengah perjalanan uh, di daerah namanya Kormes Sa'alib, Kormes Sa'alib ada malaikat penunggu gunung ya menawarkan. Bayangkan Nabi didatangi oleh malaikat penunggu gunung, ya dua gunung. Ini menunjukkan bahwa gunung itu ada penjaganya, itu apa? Malaikat, bukan jin, bukan uh, yang lainnya yang harus orang itu ngirim sesajen ya agar penunggu gunung ini ridho. Nah, malaikat hadirin nah, sekalian. Sebagaimana laut ya yang menjaga juga apa? Malaikat. Maka malaikat penunggu gunung ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengetahui, ya, telah melihat, mendengar penduduk Taif yang menyakitimu. Aku di, sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, menolongmu jika engkau berkeinginan ya dengan Izinmu aku akan angkat dua gunung Aku akan timpukan ke kepala orang Taif Ya karena mereka berbuat buruk kepadamu tapi sekali lagi hadirin sekalian ini menunjukkan sabarnya Nabi dan bijaknya Nabi. Nabi menolak hadirin sekalian jangan jangan. Ya Nabi menolak padahal dia disakiti berdarah-darah kakinya Ya, dia mengatakan bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti Allah akan mengeluarkan dari uh, punggung-punggung mereka orang-orang yang menyembah Allah tidak berbuat apa syirik. Hadirin sekalian, lihat bagaimana di sini ucapan Nabi ya tidak mau uh, orang Taif ini disiksa bahkan Nabi masih berharap mungkin bukan mereka tapi keturunan mereka anak cucu mereka nanti akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala ya, ini juga uh, hikmah bagaimana Nabi ini sabar dan lemah lembut ya rahmah terhadap manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang kepada kalian seorang rasul ya dari kalian sendiri dari kalangan manusia di mana rasul ini begitu perhatian sama kalian begitu berat apa yang dia rasakan terhadap kalian ya Nabi ini merasa berat merasa kasihan di saat umatnya hadirin sekalian merasa berat hatinya mengalami kesusahan Nabi juga susah harisun alaikum sangat perhatian agar kalian mendapatkan hidayah bisa selamat di dunia maupun di akhirat bil mu'minina raufur rahim terhadap orang-orang yang beriman dia itu sangat kasih lemah lembut. Ya, inilah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam peristiwa ini ada pelajaran hadirin sekalian bahwa dakwah butuh tadarruj. Ya, butuh waktu ya tidak langsung manusia itu mendapatkan hidayah. Ya, butuh uh, sedikit demi sedikit ya butuh kesabaran, butuh waktu. Hadirin sekalian, nanti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan tawakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dia menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Ya, dia tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang Taif. Ya. Uh, makanya Allah berfirman wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan kepada Allah kalian ini menggantungkan setiap urusan. Ya. Dalam uh, eh, dakwah ke Taif ini merupakan langkah awal sebelum nanti hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah bah, ke Madinah, Allah persiapkan semuanya. Hadirin sekalian, rencana-rencana eh, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa berikutnya ketika Isra wal uh, ketika orang-orang Taif sudah menolak, orang-orang Mekah sudah menolak dan Nabi juga diuji dengan wafatnya istrinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid sebaik-baik wanita dan pemimpin wanita di surga nanti begitu juga meninggalnya pamannya Nabi Abu Talib yang selama ini membelahnya Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ya dihibur dengan Isra dan apa? Mi'raj. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah ada peristiwa penting Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat yang paling besar yang dialami oleh Nabi tidak ada nabi-nabi yang mengalami seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk peristiwa yang paling besar dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Hadirin sekalian, Isra adalah rihlatun Nabi lailan min masjidil Haram fi Makkah ila Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis. Ya, yaitu uh, rehla perjalanannya Nabi bersama malaikat Jibril di waktu malam dari Masjidil Haram ya menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya apa? Isra. Berjalan di waktu apa? Malam. Nabi diperjalankan bukan sendirian, dia bersama malaikat apa? Jibril. Kemudian Mi'raj adalah apa? Su'udun Nabi min Baitul Maqdis ila sama ila samawatil ula hatta sidratul muntaha yaitu Nabi dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit-langit yang paling tinggi hadirin sekalian ya sampai sidratul muntaha ya sampai sidratul muntaha ini perjalanan Nabi bahkan Nabi naikkan lagi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun dari manusia maupun malaikat ya menuju Allah menuju apa Allah jadi sidratul muntaha itu puncak dari ketinggian makhluk makhluk manusia maupun apa malaikat hadirin nah, sekalian. Uh, ada yang mengatakan dalam riwayat Sidratul Muntaha adalah pohon besar, pohon bidara yang uh, apa namanya itu daun-daunnya seperti telinga gajah. Ya, besar sekali uh, Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril tidak bisa naik kalau naik dia akan terbakar. Nabi dinaikkan oleh Allah, di Setelah Nabi diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Tetapi Nabi tidak melihat Allah. Tidak melihat apa? Allah hadirin sekalian. Uh, antara Nabi dengan Allah ada apa? Cahaya. Cahaya. Ya, itulah uh, Ah, sebagai penghalang antara makhluk dengan Allah yaitu cahaya. Tidak ada yang bisa melihat Allah ya, sebelum hari kiamat. Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kata Aisyah, barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad berbicara dengan Allah, maka dia pendusta. Ya, Nabi juga mengatakan ini aronur, saya hanya melihat cahaya. Ya, ini perjalanan hadirin sekalian uh, tidak bisa dijangkau dengan akal. Karena kalau kita uh, lihat dari fakta Mekah saat itu menuju Palestina itu membutuhkan waktu perjalanan sebulan saat itu, ya kan? Dengan kendaraan yang sederhana, kuda atau onta, baliknya sebulan juga. Tapi ini semua terjadi dalam waktu semalam saja Nah, perjalanan Nabi ba'dal Isya ya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu Nabi diperlihatkan oleh Allah apa? Azab kubur. Azab apa? Kubur. Bagaimana orang-orang disiksa dalam kuburannya akibat perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya, seperti ada yang disiksa karena riba, karena suka berdusta, karena berzina ya kan e, karena mengadu domba itu Nabi diperlihatkan siksa azab kubur ketika Nabi menaiki buruk bersama malaikat apa Jibril di sini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada cuma jangan pakai logika kita hadirin sekalian karena kubur alam kubur alam barzah itu alam gaib alam bukan alam dunia bukan kuburan yang kita lihat yang ukurannya satu kali dua meter itu bukan ya dia alam sendiri ya kalau yang ada di kuburan ini badan hancur dia alam sendiri diceritakan oleh Allah alam roh wal badan bukan orang itu tidur begitu tidak ada yang mendapatkan nikmat ada yang mendapatkan apa siksa azab. Kaum Mu'tazilah itu berpikir dengan akalnya, maka nggak nyambung. Sehingga mereka mengingkari azab kubur. Ada sebagian kaum muslimin hari ini tidak percaya dengan azab kubur. Bahkan tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil Haram, ila masjidil aqsa Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil apa? Aqsa. Hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi salat di Masjidil Aqsa dan bertemu dengan para nabi-nabi dan para rasul hidup lagi Ya, Nabi jadikan sebagai imam. Nanti di langit-langit Nabi bertemu lagi dengan nabi-nabi yang lain yang baru saja bertemu di Masjid Al-Aqsa, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada pada langit yang ketujuh lagi bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Ya, di langit ketujuh ada Baitul Makmur seperti uh, Ka'bahnya para malaikat di sana. Masjidnya para malaikat yang diceritakan oleh Nabi setiap hari masuk puluh ribu malaikat puluh ribu malaikat besar sekali berarti. Ya gimana langit di sana ada bangunan ya luar biasa belum lagi ada pohon belum lagi ada lautan ya ini tidak bisa dijangkau oleh akal kecuali iman saja. Akhirnya percaya teknologi Allah lebih canggih. Manusia gak ada artinya walaupun sekarang mengklaim uh, canggih eh, apa namanya uh, ilmu pengetahuannya tidak ada dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membangun uh, apa namanya ini langit tanpa tiang jarak antara bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan Langit pertama dan langit kedua 500 tahun berjalan dan seperti itu terus hadirin sekalian. Nabi Muhammad cuma dalam semalam. Ya, kalau dikatakan sesuai dengan akal tidak masuk akal. Harus iman karena akal kita ini sedikit ya sombong lagi, udah sedikit sombong. Akal kita terbatas, tidak bisa menjangkau perjalanan Nabi Muhammad yang begitu hebat. Ya kan? Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajak bicara sama Allah di atasnya lagi dan diperintahkan untuk uh, umatnya salat lima waktu. Ini menunjukkan pentingnya salat. Ya, sampai Allah perintahkan Nabi di langit yang paling tinggi, setelah muntah lebih tinggi lagi tentang masalah apa? salat. Begitu pentingnya salat. Hadirin sekalian. Ya, kemudian turun lagi kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Mekah. Ya. Dan Nabi menceritakan banyak orang tidak percaya. Hadirin sekalian. Karena tidak masuk akal. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh Abu Jahal orang-orang Quraisy, "Ya Muhammad, kamu pergi ke Masjid Al-Aqsa, Palestina, kemudian pagi sudah di sini?" "Iya." "Malam tadi pagi di sini?" "Iya." Coba berikan sifatnya Masjid Al-Aqsa. Berapa pintunya, berapa tiangnya, warnanya apa? Disebutkan sama Nabi. Semuanya kaget mereka. ini kok bisa Muhammad ini biasanya di kampung ini kok murah kesana nggak pernah kesana tiba-tiba menceritakan benar ternyata orang Arab kan sering ke Syam hadirin nah, sekalian ke Palestina bahkan memang tidak hanya itu aku sebutkan rombongan dagang kalian yang dari Syam dalam perjalanan tadi malam saya lihat ada ontah mereka yang paling besar kakinya itu apa patah Ya, mereka sempat berhenti. Diperkirakan mereka akan sampai besok lihat ya, besok siang. Ya, dinanti oleh orang Quraisy. Ternyata benar. Ya, dan mereka bertanya, apakah ontah kalian ada masalah? Iya. Tadi malam, kemarin malam itu ontah kita ada masalah kakinya. Tapi tidak beriman. Tidak berjalan, tidak percaya. Kemudian tanya sama Abu Bakar, Orang Quraisy, "Ya Abu Bakar, itu sahabatmu mulai ngaco." Ya, pergi dari Mekah ke Palestina. Ya, hanya satu malam balak-balik. Kamu percaya Abu Bakar? Dia mengatakan, "Dia Muhammad Nabi, Muhammad Nabi." Aku percaya, lebih daripada itu aku percaya. Karena ini Muhammad Nabi yang dia kenal bukan Muhammad sembarangan, banyak namanya Muhammad sekarang ini. Ada Muhammad ini, Muhammad ini, ada Muhammad ini, ada Muhammad jadi guru, ada yang jadi ini, ada yang jual soto, ada yang jual ini, kan gitu. Ini Muhammad Nabi. Ya Muhammad Rasulullah. Lebih daripada itu aku percaya. Makanya dikatakan dia as-siddiq, siddiq hadil ummah yang membenarkan ini peristiwa Isra Mi'raj, hadirin sekalian juga Nabi diperlihatkan surga dan neraka menunjukkan surga neraka sudah dicipta sudah dicipta dengan kekuasaan Allah Nabi diperlihatkan surga masukinya dan Nabi diperlihatkan neraka ada penghuninya ya termasuk di antara penghuninya ini sebagai mukaddimah walaupun belum ada hisab belum ada hari kiamat namanya Amr bin Luhai disiksa di neraka sebelum hari kiamat dia kesakitan ususnya keluar dari perutnya. Nabi bertanya, "Ya Jibril, mana hadzal rajul?" Siapa orang ini? Tahu ya Muhammad orang ini dari bangsa bangsa Arab. Dialah pertama kali yang merubah akidah bangsa Arab. Dulu bangsa Arab bertauhid gara-gara orang ini bangsa Arab kemudian berbuat syirik. Ini hikmah di antara Isra wal Mi'raj dihibur oleh Allah seakan ada pesan, ya Muhammad gak ada masalah. Orang bumi menolak dakwamu yang di langit menerima semuanya. Ya. Gak ada masalah ya Muhammad jangan sedih. Nabi dihibur luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa semuanya. Omongannya Abu Jahal, Abu ini lupa semuanya sudah. Hadirin sekalian. Ya, bagaimana ketika orang itu uh, taat kepada Allah ada nanti bantuan hiburan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. E, di sini juga menunjukkan bagaimana Allah memuliakan nabinya, mengangkat derajatnya. Dan nabi melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha kedua kalinya. Pertama di langit dunia dilihat dan yang kedua Sidratul Muntaha dalam bentuk yang asli ya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra dia telah melihat ayat-ayat Tuhannya yang begitu agung ya ini juga menunjukkan uh, pentingnya Masjidil Aqsa pentingnya Masjidil Aqsa kiblat umat Islam yang pertama hadirin sekalian dalam kisah Isra Mi'raj ini juga hadirin sekalian uh, apa namanya menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, peristiwa penting berikutnya hadirin sekalian apa itu? Hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, hijrahnya Nabi ke Madinah. A'zam ahdas sirah nabawiyah. Hijrah Nabi ini yang juga termasuk eh, peristiwa yang paling agung dalam sejarah Nabi. Kenapa? karena dari hijrah inilah akan terbentuk negara Islam. Akan terbentuk apa? Negara Islam yang ideal, yang pertama dalam sejarah, yang kemudian punya pengaruh besar dunia. Dan nanti orang-orang Romawi Persia sangat antusias untuk mengenal Madinah negeri yang dibangun oleh Nabi ini. Mereka banyak yang iri Negeri yang penduduknya aman Adil ya Membuat iri negeri-negeri yang lainnya Madinah Madinatun Nabi Hadirin sekalian Ini dari peristiwa hijrah Ya Yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah menuju apa? Madinah ini semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih tempat hijrah Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala bukan Nabi sendiri. Ya, dimulai dari apa? Jadi setelah besok Isra Mi'raj, pada waktu musim haji, orang-orang Madinah, yasrib, dulu namanya Yasrib. Sebelum Madinah, yasrib, Mereka ini datang sama Nabi didawai. Diajak masuk Islam dan masuk Islam. Awalnya enam orang. Ya, kemudian mereka pulang tahun depan datang lagi ya, sekitar apa namanya 12 eh, orang ya kemudian tahun depan apa sebelum hijrah datang lagi sampai sekitar 80 orang nah mereka dibaiat oleh Nabi di daerah Mina namanya Aqabah daerah apa? Aqabah daerah Mina sehingga terkenal dengan Baiatul Aqabah Baiatul apa? Aqabah yang pertama ada Baiat Aqabah yang kedua jadi intinya mereka siap untuk menerima syariat Islam ini membela Nabi dan mereka siap apabila Nabi dan kaum muslimin hijrah mereka siap membelahnya membantunya seperti mereka membantu membela anak istri mereka ya maka Nabi gembira ya sehingga ketika intimidasi yang begitu kuat dari orang-orang Makkah kepada Nabi bahkan sampai pada rencana pembunuhan Nabi disuruh hijrah sebelumnya Nabi sudah diperintahkan kaum untuk hijrah Nabi yang paling terakhir nah peristiwa hijrahnya Nabi ini luar biasa hadirin sekalian ke Madinah ya dengan izin dari Allah dan kehendaknya Nabi lolos dari kepungan orang-orang Quraisy. Ya, walaupun harus sembunyi di Gua Sur tiga hari bersama Abu Bakar, ya, menyewa apa namanya penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid orang musyrik orang kafir tapi disewa oleh Nabi disewa oleh Abu Bakar ya ini menunjukkan boleh kita muamalah sama orang apa musyrik tapi orang musyrik dibawa kendali kita bukannya mengendalikan kita Ya, Abu Bakar menyewa Abdullah bin Muraikid walaupun orang musyrik jujur dia. Kerja dengan baik dia memberikan jalan-jalan yang tidak sama sekali dilalui oleh manusia. Pada waktu itu ada sayembara dari orang Korea siapa yang menemukan Muhammad dan sahabatnya ini hidup mati seratus ekor onta. Ya, tidak sembarangan ya. sulit saat itu puncak daripada kemarahan orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya sampai ke Madinah. Allah ingin menyelamatkan agamanya, membela agamanya. Ya, walaupun orang-orang kafir Quraisy benci, memusuhi Islam tetap tegak. Hadirin sekalian. Eh, yuriduna yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariyal kafirun. Ya, jadi di antara hikmah hijrahnya Nabi ke Madinah, ya, bagaimana dakwah ini di uh, apa namanya dibantu oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Begitu juga agama Islam ini, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi berhasil membuat atau membentuk negara Islam pertama kali didasari dengan iman kepada Allah di apa dasar dengan keadilan persamaan ukhuwah ya bebas ibadah waktu di Mekah tidak bebas di Madinah bebas ya karena Madinah sudah menjadi darul Islam negeri apa Islam walaupun di sana ada non muslim orang-orang Yahudi ada Bani Qainuqa ada Bani Nazir ada Bani Quraidah mereka gak senang sama Nabi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Walaupun mereka melanggar, sudah dibuat perjanjian, mereka melanggar, tapi mereka tidak bisa berkutik. Ya, umat Islam menang. Bahkan Nabi berhasil mengusir satu persatu suku Yahudi. Pertama yang diusir Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua Bani Nadir dan yang ketiga yang terakhir Bani Quraita Sehingga orang Yahudi bersih dari apa? Madinah. Hadirin sekalian. Ada juga kelompok yang abu-abu yaitu siapa? Orang munafikin. Pura-pura masuk Islam tapi mereka tidak suka dengan Islam, bersekongkol dengan orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy. Puncaknya pada perang Ahzab. Ya, bersekongkol dengan orang Yahudi dan juga orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang munafik. Hadirin sekalian. Maka akhirnya mereka juga kalah ya walaupun Nabi membiarkan mereka para sahabat tahu orang munafik orang munafik itu ya seperti itu dia hanya ngomong saja tapi hatinya itu e, benci terhadap umat Islam mereka pernah membangun masjid ya untuk menyaingi masjid Nabawi dekat dengan masjid Kuba dinamakan dalam Al-Quran masjid apa? Dirar. Masjid apa? Dirar. Masjid ini didirikan untuk memecah belah kaum muslimin. Waktu itu Nabi mau pergi ke Tabuk. Ya, pergi ke Tabuk mereka minta izin ya Rasulullah kita udah bangun masjid nih untuk fakara untuk orang miskin kalau musim dingin mereka kedinginan masuk masjid itu Fadal salat ya Rasulullah untuk apa? Melegitimasi masjid ini sah. Kalau Nabi sholat di situ, kata Nabi, aku mau safar ke Tabuk sama pasukan militer. Nanti setelah pulang dari Tabuk, aku akan sholat di masjid kalian. Tapi ditunggu oleh mereka. Sampai Nabi pulang dari Tabuk dalam perjalanan diberitahu malaikat Jibril, Ya Rasulullah, orang munafik ini, mereka ini bangun masjid bukan untuk ibadah lillah, tapi litafriqi bainal muslimin, untuk mecah persatuan apa umat Islam. Jangan kalau sholat di dalam bahkan hancurkan. Maka Nabi langsung mengirim pasukan sebelum sampai di Madinah, Nabi mengirim pasukan dulu sampai ke Madinah dan memberitahu bahwa mereka akan menghancurkan masjid ini atas perintah Nabi. Dihancurkan, dibakar habis sama pasukan Islam. Nabi kemudian diberitahu sudah ya Rasul, sudah kita bereskan. Nah itulah hadirin sekalian. Dekat dengan Masjid Kuba, sisi lain masjidnya orang munafik yang dikatakan masjid dirar, masjid membahayakan, masjid tapi tidak ada barokah di dalamnya isinya hanya apa memusuhi umat Islam. Ya. masjid dibangun untuk Allah. Wa innal masajida lillah wa innal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Seharusnya untuk Allah tapi bukan untuk Allah. Isinya hanya provokasi. Sebaliknya yang dekat dari ada masjid apa? Kuba ini masjid dipuji oleh Allah dijuluki la masjidul usisa ala taqwa ini masjid dibangun berdasarkan apa ketakwaan masjid Kuba dan Nabi berikan motivasi siapa saja yang dari rumahnya wudhu dari rumahnya menuju masjid Kuba jalan kaki atau naik kendaraan salat dua rakaat di dalamnya maka pahalanya sama dengan umroh pahalanya sama dengan apa umroh Nah, berikan motivasi hadirin sekalian pada orang-orang yang sholat di Masjid Kuba. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika anda berada di Madinah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dipersaudarakan bahwa orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Harus bersaudara saling membantu. Ya, orang muhajirin gak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa dan dilarang bawa apa-apa barang-barang. Sampai di Madinah, Alhamdulillah tidak terlantar. Dibantu semua kebutuhannya oleh orang Ansar. Bayangkan baiknya orang Ansar. Mereka berbagi rumah, mereka berbagi pekerjaan. Hadirin sekalian, ya sudah kerja aja di kebunku, dipersaudarakan. Luar biasa persaudaraan dalam Islam. Ya. Itu yang terjadi sampai ada namanya Sa'ad bin Ar-Rabi, orang kaya Ansar. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Terus bin Auf pengusaha sukses di Mekah. Tapi ketika hijrah nggak boleh bawa apa-apa. Nol ambil sekali. Sampai di Madinah disambut sama Nabi dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Ya, kata Sa'ad ya ya Abdurrahman aku ini punya harta lumayan e, dan aku punya dua istri ya gini aja lihat di antara istriku ini mana yang membuat kamu tertarik aku akan ceraikan setelah masa iddah selesai nikah bayangkan ada orang kayak gitu <laughs> ya dan aku ini punya harta banyak separuh ambil aja buat kamu tinggalkan separuh untuk ya, dikasih modal gratis harta lagi Abdurrahman murid Rasulullah mulia tidak mau minta-minta kata Abdurrahman jazakallahu khairan semoga Allah, Allah membalas kebaikanmu ya Saat pegang aja istri saya tidak butuh istri pegang hartamu dan saya nggak butuh harta Semoga Allah memberkahi harta. Ya, aku pingin jualan aja, dagang. Tunjukkan aku pasar. Di mana pasar? Madinah yang ramai. Tunjukkan pasar Bani Kainuka pasarnya orang yang Dia berdagang, padahal nggak ada modal. Bagaimana dagang? Ya jadi makelar. Masuk pasar jadi apa? Makelar. Dapat keuntungan sedikit demi sedikit. Akhirnya menjadi pedagang. Terus untung tidak pernah rugi dalam teori dagangnya Abdurrahman. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lama dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya di Madinah. Hadirin sekalian, tapi juga nggak lupa sedekahnya, zakatnya, berbuat baiknya kepada orang sehingga perdagangannya selalu berkah. Kan begitu, ya. Nabi pernah masuk pasar Madinah dan memanggil para pedagang, "Ya masyarakat tujar, wahai para pedagang-pedagang, dengarkan ya yab'atsu tujjaran yaumil qiyamah kal fujar Sesungguhnya Allah akan membangkitkan para pedagang-pedagang ini sama dengan para fujar pendosa-pendosa besar cikal bakal ahli neraka dibangkitkan bersama mereka nanti para pedagang illa kecuali manitaka wa barra sadaq kecuali melakukan tiga hal dia bertakwa gak lupa ibadahnya menjauhi dosa walaupun dia ada uang banyak wa dan dia berbuat baik sama orang wa sadaq dan jujur ya. harus melakukan tiga hal ini kalau enggak jadi penghuni neraka. Ancaman Nabi kepada siapa? Para pedagang hadirin sekalian. Nah itulah uh, tentang Islam tersebar di Madinah dan kemudian dari Madinah menuju negeri-negeri hadirin sekalian. Dan Nabi menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayya ila juhriha. Rawahul Bukhari Muslim. Iman akan kembali ke Madinah. Sebagaimana ular masuk kembali ke mana? Lubang. Alhamdulillah Madinah sekarang termasuk kota Mekah Madinah kota yang iman tauhid tidak ada beda hadirin Negeri-negeri yang lainnya walaupun banyak Islam banyak beda. Mesir, apalagi Yordan, Yaman, Indonesia ada nggak beda di Indonesia? Hmm? Kecuali Madinah, Mekah nggak ada. Sebagaimana sabda Nabi, iman yang asli akan ada di Madinah dan Mekah. Ya. Yang lainnya sudah campur aduk sudah. Sampai sekarang ini kan terjaga dari sekalian. Ada nggak mulut Nabi di Madinah? Ya. Pak Ali mau ngomongnya memang Wahabi, nggak ada Maulid negeri Wahabi kata mereka. Nggak ada beda acara Nisfu Sa'ban, Rebu Wekasan, nggak ada di Madinah. Hadirin sekali. Peringatan Isra Miraj, nggak ada. Dan Nabi memastikan setiap lorong-lorongnya, jalan-jalannya Nabi dijaga dua malaikat Aman Dijaga dua malaikat Jangan main-main di sana ya, Jalan-jalan Madinah lorong-lorongnya Dijaga berapa? Dua malaikat Setiap lorong, setiap jalan dijaga dua malaikat Hadirin sekalian Kalau jauh, jaga berapa malaikat? Satpol PP <laughs> Satpol PP Ya. Nah ini hadirin sekalian barokah apa Madinah dan uh, apa namanya uh, di sana kota Nabi ya kota Nabi. Kemudian juga dipuji oleh Allah orang-orang yang hijrah orang-orang muhajirin dipuji oleh Allah swt. Kemudian juga di sini kita belajar sebab musabab Ya, Nabi diajarkan bagaimana hadirin sekalian hijrah. Ya, Nabi menyiapkan seluruhnya, ya, merencanakan. Ini semua pelajaran bagi kita dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah uh, merealisasikan janjinya Allah akan menolong agama Islam. Buktinya benar. Ya, agama Islam tetap eksis di Madinah walaupun diperangi sama orang Quraisy berkali-kali tetap eksis ya Nabi mengakhiri hidupnya ya setelah di Madinah 10 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman innal nansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya semuanya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan apa dunia Ya, di Madinah kemudian hadirin sekalian turun perintah untuk berperang. Ya, awal perang yang paling besar waktu Badr. Perang apa? Badr. Ya, kemudian justru perang-perang berikutnya, perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, ada perang apa namanya? Uh, perang yang lainnya. Fatu Mekah, ada perang Tabu, ya kan, perang Hunain seperti itu. Nah, peperangan-peperangan ini ada hikmah untuk menyebarkan tauhid dan untuk menghancurkan kesyirikan. Ya, perlu sekali uh, apa namanya kekuatan militer dan Nabi membangun kekuatan militer itu di Madinah. Hadirin sekalian. Nabi melakukan banyak sekali peperangan, ada 27 peperangan langsung yang dipimpin oleh Nabi. Yang tidak langsung artinya Nabi mengirim pasukan itu lebih dari 50 kali. Ya, kuat hadirin sekalian Madinah ini. Dan dijalankan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi langsung turun dalam memimpin peperangan Makanya katanya Ali bin Abi Thalib Nabi ini orang yang paling berani yang manusia. Dia yang di depan. Ya. Kalau lawan musuh kita kata Ali bin Abi Thalib selalu di belakang Nabi. Ya, di balik tubuhnya Nabi. Ya, Nabi berikan contoh bahwa dia pemimpin yang berani. Tapi ada beberapa peperangan Nabi dibikinkan tenda kelihatan yang agak lebih tinggi sehingga Nabi bisa memberikan komando. Hadirin sekalian. Ada terkadang seperti itu. Ya, terkadang Nabi juga luka dalam peperangan sebagaimana dalam perang Uhud. Ya, luka parah Nabi. Di sini juga pelajaran hadirin sekalian walaupun ada Nabi terkadang kalah pasukan umat Islam itu karena masih maksiat. Satu maksiat kalah. Padahal ada nah, Nabi apalagi banyak maksiat menyelisih Nabi Hadirin sekalian, orang kaum muslimin berjuang eh, tidak uh, mengikuti Nabi, mengisi Nabi, tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Memperjuangkan Islam dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan kesirikan, mustahil menang. Walaupun partai Islam, walaupun mengatasnamakan ormas Islam, tidak mungkin mendapatkan kejayaan kalau umat Islam menyelisih nah, Nabi. Bagaimana bisa jaya? Bagaimana? Contohnya gimana? Tidak ada. Hadirin nah, sekali Wong perang Uhud aja ada Nabi kalah, kocar kacir umat Islam. 70 terbunuh, termasuk pamannya Nabi Hamzah terbunuh. Bahkan sebagian orang muslim sudah sampai Madinah, lari ketakutan sampai Madinah. Dipanggil lagi sama Nabi. Gitu. Hampir sudah mau masuk Madinah dipanggil lagi takutnya kaum muslimin serangan Khalid bin Walid buyar semuanya pasukan kaum muslimin waktu oh, itu Khalid bin Walid belum masuk Islam hadirin sekali ini gara-gara menyelisih Nabi apalagi menyelisih Nabi dalam hal yang banyak bagaimana bisa menang ya capek iya nggak menang hadirin sekali Makanya penting kita ini mengikuti sunnah Nabi. Jangan berbuat bid'ah. Kecil maupun besar. Agama ini bukan dibangun dengan apa namanya perasaan dan bisa dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan dan itu menyelisih Nabi. Ya, kalau agama dibangun dengan beda, tidak akan menang hadirin sekali Lawannya berat-berat canggih, Nyelisih Nabi tambah hancur Jangan menyelisih Nabi dalam berjuang ya, Walaupun kita jumlahnya sedikit ya, Atau banyak pun Kalah kita nanti Hadirin sekalian Maka ikuti sunnah Nabi Dalam beragama ini Jangan bikin-bikin hal yang baru Nanti tidak manfaat Capek ya orang-orang yang terpengaruh dengan politik akhirnya tidak konsisten dengan sunnah nggak apa-apa bid'ah bid'ah jangan bilang bid'ah bid'ah aja nanti perjuangan kita apa tidak tercapai tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum harus berjuang ya hadirin sekalian lemah umat Islam dari dulu kalah juga ya kan karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Disuruh itu sunat Nabi berat. Tapi kalau berbuat bid'ah senang. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan kita inspirasi juga faedah pelajaran ya dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada pertanyaan di sini jika ada taklim seperti pagi ini bolehkah kita membaca Al-Quran bagaimana bukan uh, mencari ilmu seberapa pentingkah menurut ilmu dibanding dengan membaca Al-Quran ataukah sama-sama penting uh, kita membaca Al Quran di saat uh, waktu yang tepat hadirin sekalian kalau kita baca Al-Quran sambil belajar gimana? Ya kan, gitu. Sambil belajar gimana? E, kita kalau belajar orang-orang yang di, di apa namanya di majelis ilmu didoakan oleh para malaikat. Ya, kemudian dilindungi dengan sayap-sayapnya bahkan al-hitan fil bahr Ikan-ikan yang di laut juga mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang yang belajar ilmu agama. Ya. Jangan disibukkan dengan yang lain. Ada nanti kita saat sendiri membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an juga perlu tadabbur. Anda diajak ngobrol, ini majelis rapat, Anda baca Quran, bisa nggak tadabbur? pikiran pecah. Ya, percuma kita ini disuruh membaca Al-Quran bisa suasana tenang, sepi, ya. Maksudnya kita nggak ada acara apa-apa, ya. Di situ kita membaca apa? Al-Quran. Walaupun nggak sepi, misalnya kita tidak punya acara apa-apa ngobrol dengan teman tidak. Misalnya kita naik bis ya atau naik kereta, naik pesawat karena kita tidak ngobrol sama orang-orang, kita gunakan untuk baca Quran boleh. Apalagi di masjid. Di saat tidak ada majelis taklim, ya kita bisa baca Quran sambil tadabbur. Tapi kalau rapat dikit-dikit buka Al-Quran, kemudian dengarkan tidak bisa gitu. Ya, kita konsentrasi kita pecah Begitu juga ketika kita belajar ilmu agama, kemudian membaca apa? Al-Quran. Nanti tidak paham, ya jangan khawatir. Kita membaca Al-Quran, belajar penting. Ya, bahkan lebih penting hanya sekedar membaca saja. Belajar Al-Quran lebih penting atau belajar ilmu agama lebih penting dari sekedar membaca hadirin sekali. Karena belajar ilmu agama kan ada ayat-ayat Al-Qur'annya juga, ya kan? Ada hadis-hadis Nabi. Lebih penting daripada membaca Al-Qur'an saja. Ada waktu-waktunya insya Allah seperti itu. Uh, baca Al-Qur'an harus ada pun Tapi kalau membaca saja kalah dengan orang yang apa? Belajar ilmu agama. Banyak orang hafal Quran, tidak hanya membaca hafal, tapi nggak ngerti agama kalah dengan orang yang belajar ilmu apa agama.